di syarat keberapa kita ada yang nyatat di syarat lillah ya syarat keberapa yang belum Ya betul, halaman 24. Syarat ke-8. Hah? Ah, iya. Sudah masuk itu? Lah rukun sudah pak. Syarat. Hah? Lah ya. Syarat yang ke Baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Para jamaah kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah Kita melanjutkan membaca kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah Fi Tauhidi Rabbil Bariyah pelajaran-pelajaran penting di dalam mentauhidkan Allah Rabbul Bariyah. beria यानी makhluk, ya. Rabbul बरिया यानी Rabbu Al alamin Rabbul बरिया Rabbul Makhluk. Kitab ini berisikan pelajaran-pelajaran dari kitab tauhid atau permasalahan-permasalahan dalam tauhid. Ya. Kita di pembahasan syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Yani la ilaha illallah atau kalimat tauhid akan bermanfaat kalau terpenuhi syaratnya, kalau tidak maka tidak berguna. Ya, sebagaimana sholat, kalau terpenuhi syaratnya diterima Allah. Kalau tidak dipenuhi syarat-syaratnya maka sholat kita tidak diterima. Di antara syarat sholat menghadap kiblat, kalau sholat tidak menghadap kiblat tidak diterima. Di antara syarat menutup aurat, ya. kalau sholat aurat terbuka tidak diterima oleh Allah. Di antara syarat bersuci, kalau orang sholat tidak bersuci, tidak terpenuhi syarat, tidak terima. Maka demikian pula kalimat tauhid la ilaha illallah. Syarat ini ada tujuh dan sebagian ulama menambahkan satu menjadi delapan. Tidak masalah ya. Satu atau delapan. Karena kalau yang delapan itu sebenarnya <coughs> itu sudah mencakup ya di dalam salah satu syarat. Nah, jadi ada ulama yang satu syarat itu menjadikan dua syarat. Ya. Namun secara umum ya syarat la ilallah ada tujuh. Nah di dalam kitab ini pun muallif ya, menyebutkan syaratnya tujuh. Nah, kita sudah membahas sekitar ya, di halaman 24 jemaah. Lihat di halaman 24 kita sudah baca yakni tiga syarat. Sekarang masuk syarat yang keempat al-inqiyad. Apa arti al-inqiyad? Dia artinya tunduk. Jadi konsekuensi la ilaha illallah adalah tunduk. Tunduk terhadap apa? Tunduk terhadap seluruh wahyu yang Allah turunkan. Tunduk terhadap konsekuensi kalimat tauhid. Ya. Yang menjadi dasar adalah surah Zumar ayat 54. Taib lawan dari tunduk apa? At-tarku. Jadi al-inqiyadu lima dalat alaihi. Yang tunduk terhadap kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Tunduk terhadap yang ditujukan, yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Nah ketundukan ini al-munafi yang menafikan yakni lawannya adalah at-tark. Litark. Ya. tark dzalika meninggalkan yakni tidak tunduk. Dalil tunduk itu Az-Zumar ayat 54. Ya qala ta'ala Allah taala berfirman wa anibu ila rabbikum dan anibu. Ya anibu yakni kembali maknanya bertobatlah kepada Rabb kalian wa aslimu lahu dan berserah dirilah kepadanya. Mana syahidnya di sini? Syahidnya wa aslimu. Wa aslimu ini maksudnya tunduk pasrah menerima. Maka sikap kita berjemaah terhadap wahyu adalah tunduk pasrah walaupun nggak masuk akal. Tidak boleh seorang muslim mau tunduk itu kalau masuk akal saja enggak. Ya. Karena terkadang ada hal-hal di dalam syariat kita yang tidak mau tidak kecuali kita memang hanya tunduk secara akal bahkan tidak masuk akal. Banyak hal. Contoh misalnya, kenapa perempuan diperintah mengkodok puasa tapi tidak diperintah mengkodok sholat ketika haid? Padahal sholat kan kalau secara akal kita pemahaman kita sholat lebih penting mana? Sholat daripada puasa. Tetapi justru diperintah oleh Allah hanya mengkodok apa? puasa saja. Subuh kenapa dua rakaat, duhur empat, padahal mantapnya subuh itu sepuluh. Sekalian senam pagi. Ya. Makanya kata Ali, lo karena dinu seandainya agama ini dengan akal tolak ukurnya, maka mengusap sepatu itu adalah yang pantas diusap bawahnya. Karena yang kotor kan bawahnya. Yang suka nginjek najis kan bawahnya. Tapi diusap oleh air itu kenapa? Diperintah kalau ngusap sepatu, mana ya? Atas, gini. Jadi ngusap tuh sekali gini ya, Tidak, gini nanti jinnya keluar, gini-gini. Jadi ngusap tuh sekali sepatu itu. Seret, selesai. Yang ada juga ulama kan tangan kanan sepatu kanan, tangan kiri sepatu kiri ini tidak benar. Tidak ada keharusan seperti ini. Jadi tangan kanan tuh dua-dua sepatu mulai. Kanan dulu baru yang kiri. Selesai kat Kenapa? Tidak, bebas. Pokoknya diusap. Tidak harus duduk, tidak harus. Nah, jadi kata Ali kalau agama ini dengan ro'yu, yakni tolak ukurnya, ya, penetapannya dengan akal, nah, banyak hal seperti sepatu diusap. Tapi aku kata Ali melihat Rasul mengusap bagian atasnya. Demikian pula yang keluar angin adalah apa? Dubur, tapi yang diusap wajah. Ini juga bertentangan dengan akal ya. Kalau menurut akal kan, namanya dubur yang keluar angin ya dubur yang diusap, ya atau yang dibasuh. Tapi malah muka. Nah ini kita hanya tunduk, pasrah, patuh. Yang lebih-lebih lagi dalam masalah sifat-sifat Allah berjamaah. Ini banyak yang ngeyel orang itu menolak sifat gara-garanya tidak masuk akal. Ya. Sehingga ketika Allah memiliki sifat-sifat datia wajah, kaki, ya telapak itu kan dalam hadis betis, ya atau jari-jari Allah punya jari punya tangan ini semua ditolak oleh mereka karena tidak masuk akal karena kalau yang namanya anggota tubuh seperti itu katanya itu manusia atau hewan makhluk Allah tidak pantas mereka tolak bagaimana menetapkan apa yang Allah sebut dalam Quran Allah punya tangan nah maksud tangan ditakwil oleh mereka ada yang menolak total seperti Jahmiyah. Ini tidak mentawil. Pokoknya Allah tidak punya tangan, titik. Ada yang mentawil, Allah tidak punya tangan hakiki, adapun tangan maksudnya ke eh, kekuatan. Nah, yang yang dosanya double adalah yang mentawil. Karena kalau yang mengingkari total, dia hanya satu dosanya yaitu mengingkari sifat tangan. Selesai. Kalau yang mentawil dua dosanya. Yang pertama mengingkari tangan hakiki atau sifat yang hakiki. Yang kedua merubah kepada makna lain dosanya itu. Mengartikan kekuatan ini kan nggak ada dalil. Tapi hanya ro'yu saja. Ya. Ada sisi bahasa Arab betul. Secara bahasa tangan dalam bahasa Arab bisa bermakna kekuatan. Tapi kalau masalah sifat Allah bukan dengan bahasa, tapi dengan dalil Al-Quran atau dari As-Sunnah atau ijma para as-salaf. nah ini akibat dari tidak pasrah tunduk terhadap wahyu ya begini jemaah akibatnya. Maka ahli sunnah itu kaum yang paling tunduk. Apa buktinya? Ketika Allah berfirman Allah punya wajah, ahli sunnah tenang-tenang saja. Ya sudah, punya wajah berarti. Loh, tapi makhluk juga punya. Lah kan beda, kata Allah, laisa kamisrihi syai selesai. Jadi akidah di sunnah itu justru akidah yang enteng, gampang, praktis, nggak ribet, nggak harus mikir banyak, nggak menguras otak gitu. Ya. Manusia yang paling tunduk kepada wahyu siapa? Ahlu sunnah. Yang paling ngeyel kepada wahyu ahli bid'ah ngeyel nolak ima ditakwil ima ditolak dikatakan nggak sohe gitu. dikatakan bertentangan itu paling gampang sekali ngomong bertentangan mereka itu ayat ini bertentangan dengan hadis sehingga mereka tolak dilemahkan hadis karena kalau ayat nggak mungkin lemah ndak ya al-baqarah ini lemah ndak ada tapi hadis riwayat Abu Daud ini lemah bisa sehingga yang dilemahkan hadis dengan alasan kata mereka berten tangan. Ada salah satu ormas ya kawan. Karena ana dulu juga asal dari ormas itu. Hadis-hadis tentang ya puasa akan mayit itu mereka tolak. Padahal hadis Bukhari, hadis Bukhari Muslim, hadis Sahih ya. Cuman mereka lemahkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat. Apa kata ayat? Ayat mengatakan ala taziru waziratun wizr ukhra wa alaysa lil insani illa masa'a. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia usah usahakan. Jadi tidak ada oper-oper ganjaran kata mereka. Maka hadis Nabi, hadis Aisyah radhiyallahu anha di mana Nabi bersabda, hadis Bukhari Muslim, "Man mata alaihi saum ya atau man mata alaihi siam sama waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia dan punya utang puasa, maka walinya mempuasakan. Ini hadis ini langsung mereka tolak mentah-mentah. Ya. Padahal hadis ini sahih jemaah. Ya. Artinya orang yang punya utang puasa ya, meninggal. Ayat itu tidak bertentangan karena ayat itu maksudnya apa? Maksudnya memang ibadah-ibadah yang memang tidak boleh diniabahkan, diwakilkan. Dan puasa pun para jemaah tidak boleh diwakilkan kepada orang yang hidup. Seperti orang masih hidup tidak boleh. Ini kan ceritanya orang apa? Orang yang meninggal dan punya utang itu pun dirinci. Kalau meninggal dunia, dia punya utang puasa dan belum sempat karena udur sakit misalnya, belum sempat membayar, maka ini nggak berlaku hadis ini. Tidak perlu kita niabahkan, atau puasakan, kodokkan. Misalnya ada orang sakit satu bulan, tidak puasa Ramadan. Dan sawal tidak sembuh langsung meninggal. Ya berarti orang ini punya utang puasa Ramadan berapa? Satu bulan. Tapi tidak perlu dikodokkan. Karena dia dibebaskan Allah, karena dia belum sempat. Karena dia masih sakit. Ya. Beda kalau orang sudah sembuh. Ya, yang kedua kondisinya dia puasa Ramadan satu bulan sakit lalu Sawal sembuh, ya. Setelahnya juga sembuh, tapi belum sempat bayar karena malas atau karena meremehkan atau karena macam-macam hal, bukan uzur, maka meninggal dunia dia. Nah, inilah hadis berlaku. Ya. Juga sebagian ulama khilaf yang dimaksud puasa nadar saja. Tapi yang benar, hadis ini mencakup puasa nadar dan puasa-puasa wajib syar'i. I puasa wajib Ramadan ya berlaku. Lalu siapa yang harus mempuasakannya? Dalam hadis siapa tadi? Wali. Siapa wali ini? Ulama beda pendapat. Pertama katanya semua kerabat baik yang dapat waris atau yang nggak dapat waris. Pokok semua kerabat yang ada hubungan kerabat. Siapapun dia. Pendapat kedua kerabat yang punya hubungan waris kerabat-kerabat yang karena kerabat itu ada yang dapat waris ada yang tidak. Namun yang betul jemaah yang dimaksud wali dalam hadis adalah semua kerabat baik dapat warisan atau tidak. Ya. Nah, apa harus yang diwajib kerabat tidak abdol kerabat, tapi boleh orang lain pun. Sebagaimana membayarkan utang, kata Syekhul Islam, mayit yang punya utang puasa sama halnya mayit yang punya utang harta. Apakah yang punya hutang harta harus kerabat yang membayarkan? Tidak kan? Orang lain pun boleh berbuat baik melunaskan hutangnya mayit. Kalau boleh dalam urusan utang seperti itu, demikian pula dalam ibadah, utang puasa. Jadi puasa bisa nadar. Mungkin ada seorang meninggal dunia belum menunaikan nadar, dia pernah nadar puasa tiga hari barangkali. <clears throat> Aku nadar atas nama Allah atau untuk Allah puasa Senin Kamis minggu ini. Lalu meninggal dunia. Nah, maka utang dia. Dalam minggu itu berarti utang dua hari puasa. Maka walinya atau siapapun wajib membayarkan utangnya. Nah ini jemaah. Jadi kalau sholat betul tidak ada istilah baik hidup ataupun mati jemaah ya sholat tidak bisa diniamakan baik hidup ataupun mati maka tidak ada tuh di masyarakat kan ada itu kalau mayit meninggal ya kalau ada orang meninggal dunia dan punya uh, bukan punya dia mungkin dulu katanya tidak sholat, maka nanti ada kiai yang bertanggung jawab untuk menyolatkannya bayarkan solatnya dan kalaupun keluarga nggak sanggup nanti bayar kalau di kampung saya ya bayar ke kiai itu dengan padi atau dengan beras dengan apapun dibayar untuk kodok sholatnya masjid dan entah ya wali, uh, pak kiai jadi entah menyolatkannya atau tidak juga gitu kan walau alam yang penting dibayar ini tidak boleh jemaah jadi tidak ada kodok mengkodokkan sholat untuk orang lain atau untuk diri sendiri yang ditinggalkan karena disengaja. Kalau tidak disengaja pun misalnya ditinggalkan, maka tidak perlu dikontrol karena sudah sudah dimaafkan oleh Allah kalau tidak sengaja. Ya, kalau sholat tidak diniabakan baik bagi orang hidup atau orang yang telah mati, adapun puasa sepakat untuk orang hidup tidak ada, adapun puasa untuk orang yang mati yang punya utang baru boleh. Namun khilaf ulama tentang mengkodoknya dan tentang jenis puasanya. Yang roji jemaah puasa apapun yang wajib. Terus yang kedua yang roji dikodokkan puasa bukan dibayarkan fidyah. Karena ada ulama bahkan dari kalangan sahabat tabiin juga ada yang berpendapat. Namun yang mayoritas ulama ya utang puasa bukan dibayarkan fidyah untuk mayit, tapi dipuasakan oleh keluarga atau oleh orang lain itu pun tergantung kondisinya karena tidak lepas dari satu dari dua kondisi. Kalau mayit pernah sembuh atau pernah ada luang waktu untuk bayar namun tidak bayar, dikodokkan. Tapi kalau mayit memang mati belum sempat ada waktu, keburu meninggal karena sakit atau semisal atau safar. Mayit belum belum bisa bayar utang karena safar terus lalu meninggal punya utang puasa maka tidak perlu dikotokkan ya baik jadi kembali lagi kita tidak boleh untuk menolak wahyu yang sudah sahih hadis-hadis yang sudah sahih termasuk di antara kesesatan di poin ini adalah kaum kaum yang disebut dengan istilah Quraniyun Quraniyun itu mereka yang cukup berpedoman kepada Quran saja kenapa Kata mereka, kalau Al-Quran oleh Allah dijaga. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata mereka. Allah yang telah menurunkan Quran, Allah pula yang menjaganya. Kalau hadis, kata mereka, enggak dijaga oleh Allah. Nah, ini. Inilah pernyataan batil mereka kalau hadis enggak dijaga. Sehingga ada hadis do'if, kata mereka. Kalau Quran enggak ada yang do'if. Maka mereka menolak hadis. Artinya hadis enggak pakai. Ya. Cuman anehnya mereka sholat maghrib tiga rakaat, sholat subuh dua rakaat. Kalau kita tanya, ente subuh dua rakaat, maghrib tiga, duhur empat, asar empat, dari mana? Gak ada di Quran satu ayat pun. Surat apa? Ayat berapa? Ya. Zakat di Quran gak ada. Zakat apa yang harus dizakati dan berapa nisab? Gak ada. Maka Al-Quran tidak bisa diamalkan kecuali dengan sunnah. Oleh karenanya maksud Allah menjaga Quran dalam ayat termasuk menjaga apa? Hadis. Bukti adanya hadis doaib. Bukti adanya hadis doaib. Bukti kalau hadis dijaga oleh Allah. Berarti ada ulama yang membongkar ini palsu, ini doaib. Quran pun sebenarnya ada kan yang memalsu, tapi ketahuan. Cuman kalau Quran, kalau ada orang yang memalsu Quran, tidak perlu ulama ahli Quran. Orang Islam bodoh pun bisa. Ya kok iki Quran kok aneh ayatnya kok ono tambahnya ini. Orang bodoh pun. Kalau hadis nggak bisa jemaah. Nggak bisa orang awam, orang jahil, orang yang bukan ulama ahli hadis yang membongkar hadis nggak mungkin karena ada ilmunya. Kalau Quran, makanya Quran dijaga. Kalau ada yang memalsu langsung ketahuan. Hadis juga demikian sebenarnya, cuma butuh kepada ulama. Maka alhamdulillah ulama memilah-milah ini hadis sahih, ini hadis taib, ini hadis maudhu. Kitabnya di, Tapi Ya. Di antara kitab adalah kitab Syalbani. Beliau punya silsilah hadis as-sahihah, ada silsilah hadis al-maudhu'ah wa ad-dhaifah wal maudhu'ah. Kumpulan hadis taib dan palsu. Ya, itu sudah beliau kumpulkan jerih payah beliau. Dihabiskan umur beliau untuk hadis Rasul sunnah Rasul Sallallahu Wasallam. Dan bukan beliau saja sebelumnya juga ulama telah membuat. Imam Ibnu Jauzi membuat kitab al Mautuat dalam tiga jilid. Sudah disusun perbabnya bab wudhu, bab solat, hadis palsu. Ya. Imam uh, Jalaluddin As-Suyuti kitab Al-Ala'il Masnu'ah al Ahadith al Mautuah juga tiga jilid. Ya. Kalau Bani kitabnya belasan jilid itu kitab-kitab hadis-hadis daib dan palsunya. Nah, jadi dalam poin ini kita harus tunduk kepada wahyu, masuk akal ataupun tidak. Ya. Dalam surah An-Nisa dasar atau dalilnya fala wa la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Kata Allah <clears throat> Fala warabbika maka tidaklah demi Rabbmu ya mereka beriman hatta yuhakimuka sehingga mereka yakni demi Allah tidaklah mereka beriman sehingga mereka yuhakimuka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim ya fima syajara bainahum terhadap apa yang mereka persisian di antara mereka summa la yajidu fi anfusihim lalu mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa keberatan atas yang diputuskan oleh Rasul mimma qadaita apa yang kau putuskan lalu nah ini syahidnya wa taslima ini syahid ayat kepada poin kita yaitu al-inqiyad jadi kalau ada dalil jemaah jenengan itu harus cari mana wajhudilalahnya, mana syahidnya karena dalil itu ada yang memang terang jelas, ada dalil itu justru yang butuh tauji. Nah ini yang sulit. Dalil yang untuk pasnya itu butuh tauji, butuh arahan. Kalau seperti ini tidak butuh, cukup mana syahidnya. Nah, kita katakan watu salimu taslima, pasrah ini terhadap wahyu. Dan dalam hadis ini dia, hadis ini Sebagian ulama melemahkannya. Namun walaupun demikian jemaah, ada hadis itu lemah tapi secara makna benar. Yani ada hadis-hadis lain yang menguatkan. Ya. Maka ini juga maknanya sangat benar sekali sesuai dengan ayat Quran, sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Yaitu sabda Nabi, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang kalian, tidak sempurna iman seorang kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi sehingga hawanya mengikuti apa yang aku bawa yakni tunduk patuh pasrah kepada apa yang Nabi bawa dikatakan tidak beriman ya bisa jadi tidak beriman yakni kufur bisa jadi tidak sempurna iman karena tergantung ya bagaimana dia menolak tidak menerima terhadap apa yang dibawa Nabi tergantung. Kalau tidak menolak total, eh, kalau menolak total, ya tidak menerimanya total, ya kufur. Tidak beriman mana ya kufur. Ya. Tapi tidak menerima bisa jadi karena marah dan semisal, maka tidak sampai kufur. Ya. Tidak menerimanya mungkin karena hawa nafsu itu maksudnya karena malas ya. Ada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena duit. Maka pemerintah kita atau pemerintah muslim lainnya mungkin tidak berhukum dengan hukum Allah ya. Itu kalau ahli sunnah tidak langsung mengkafirkan tapi diperinci dulu. Dan ahli sunnah selalu menghukum itu secara umum amalan. Bukan menghukumi person. Ini siapa yang berhukum dengan hukum bukan hukum Allah ya? dan membenarkan gitu ya membenarkan hukum Allah Ini hukum Allah itu benar ya dan dia tidak berhukum dengan hukum Allah karena hawa nafsu karena duit atau karena tuntutan dari sistem yang dia sulit menolak tapi hatinya membenarkan hukum Allah ini dan hatinya menolak perbuatan ini sebenarnya ini dosa tahu tapi terpaksa dilakukan. Ini tidak kafir. Ya. Atau berhukum dengan hukum selain Allah. Sambil hatinya meyakini menghalalkannya. Meyakini hukum Allah tidak lebih baik. Ini hukum selain Allah ini lebih baik. Hukum Allah ini ketinggalan zaman. Nah, orang seperti ini jelas kufur. Ya. Jadi kita merinci jemaah. Makanya ahli sunnah Jemaah sangat hati-hati dalam mengkafirkan. Walaupun di masyarakat, cuman masyarakat pun sebenarnya ikhwan, sebenarnya yang mereka tuduhkan Wahabi, Wahabi juga nggak jelas kepada siapa gitu. Karena prinsipnya yang suka ngebom juga Wahabi. Bagi masyarakat lah ya, yang suka ngebom Wahabi, antum kan enggak. Tapi yang enggak suka tahlilan juga Wahabi, antum termasuk di poin ini. Jadi sulit. Dulu kan yang namanya Muhammadiyah juga diwahabikan dulu itu. Karena nggak suka tahlilan. Ormas yang termasuk Persatuan Islam Al-Irsyad bahkan para ulama-ulama ya seperti Buya Hamka ulama Indonesia dulu juga diwahabikan jadi tidak jelas Wahabi itu pokok mungkin Wahabi itu selain mereka kayaknya pokok selain mereka benderanya Wahabi pokoknya ya. jadi kita pun jangan terlalu diambil hati jangan terlalu baper dengan istilah Wahabi karena nggak jelas juga gitu jadi yang suka ngebom seperti itu mengkafirkan pemerintah mereka sebut Wahabi ya dan kita pun yang justru kita sangat anti dengan aksi-aksi seperti itu, kita jangankan ngebom tuh jemaah. Demonstrasi loh BBM naik menurut kita haram. BBM naik demonstrasi menurut kita haram bagaimanapun. Dan kita jangan terlalu pusing dengan BBM naik tuh jemaah. Itu rezeki kita tidak berkurang. Ya, tadinya cuma beli bensin 50 ribu jadi 60 tuh jemaah. Tapi rezeki kita bahkan Allah justru memberi rezeki dengan sebab kenaikan itu. Karena Allah berikan pasti kemudahan-kemudahan, ada jalan keluar. Dan itu juga ya kebijakan mereka pemerintah. Mungkin menurut mereka baik. Ya, kita ini kan maunya rakyat ini maunya ya, <laughs> Justru itulah kita harus bersabar jemaah. Hadapi ya kedoliman pemerintah dengan sabar. Apapun bentuknya kan gitu. Ajaran Nabi selalu fasbiru Pasfiru Bersabarlah kalian, bersabarlah kalian kata Nabi sehingga kalian menemui aku di telaga. Bahkan para sahabat juga telah diwanti-wanti oleh Nabi. Ini akan datang masa kepada kalian asaroh, asaroh itu pemimpin yang mendahulukan kepentingan pribadi dari kepentingan rakyat. Itu asaroh. Nah, para sahabat diperintah oleh Nabi sabar menghadapi pemimpin seperti itu. Ya gonjang ganjing hukum sekarang kan jemaah kalau kita ikuti terus ada sampai loh dari ada yang tanya Ustaz suami saya katanya dari sejak awal kasusnya Sambo sampai sekarang ngikuti terus itu kadang-kadang pusing sendiri jemaah saya, saya kira kenapa tidak baca Quran saja ya kita serahkan sudah Sambo begitu kita serahkan tanpa harus kita ikuti ini wah ini kurang ajar ini kita jadi melomelom misu-misu nyalahkan pemerintah nyalahkan Sambo Bahkan sekarang Sambo dapat apa? Dapat simpatik kan akhirnya kan? Itu lama-lama karena dibuli-buli terus. Sudah kita serahkan ya kawan. Ini urusan biasa. Kasus pembunuhan kan biasa. Maksud biasa itu terjadi. Kita kena harus pusing kan. Cuma mungkin sekarang lain ya. Lain jadi viral. Karena viral kayaknya. Sesuatu kalau sudah viral repot kita dibuat ya diperbudak ya di bulan jadi bulan-bulanan kita. Jadi jangan buang waktu berharga kita hanya untuk mengikuti berita-berita seperti itu. Serahkan semuanya. Baik. Ya. Jadi para jemaah sekalian, kita dalam menghukumi kufur kepada person itu lebih atau wajib berhati-hati. Ya. Dan kalau kita mengatakan ini syirik, ini kufur, ini bid'ah, itu maksudnya mutlak perbuatan maksudnya perbuatan ini kekufuran maka hati-hati. Adapun orangnya, jadi ada syarat-syarat ya. untuk dihukumi kufur, ada syarat-syarat. Tidak tidak secara mutlak diberikan ponis. Baik. Yang kelima para jemaah di antara syarat la ilaha illallah adalah as-sidqu. Artinya jujur al-munafilil kadzib yang menafikan kedustaan. Artinya lawannya jujur dusta. Apa maksudnya perjamaah? Maksudnya orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah harus konsekuensi mengikuti apa yang menjadi keharusan gitu. Kan banyak kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah yang itu sudah ikrar tidak akan menyekutukan Allah tapi kenyataannya dia dalam kehidupan menyekutukan Allah. Berarti ini kan dusta gitu dalam ucapannya. Sama hanya aku tidak mencintai kecuali engkau wahai istriku. Ya. Tapi dia selingkuh kawin lagi. Hadus tak dalam ucapannya. Aku tidak mencintai kecuali hanya engkau wahai istriku. Tapi dia cintai wanita lain. Nah, ini berarti dusta. Sama halnya kita sudah ikrar la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali hanya engkau ya Allah. Tapi dia minta tolong kepada makhluk selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Minta kesembuhan, minta rizki, minta anak. Ya. Atau dia melakukan penyembelihan untuk selain Allah. Ya. Jadi musyrik itu bukan nyembah patung itu ibadah. Ibadah untuk selain Allah. Seperti menyembelih itu kan ibadah. Doa ibadah. Ya, istighosa ibadah. Isti'anah isti'adah minta perlindungan. Al-khauf ibadah bukan al-khauf, ibadah. Jadi khauf yang ibadah, ya ada khauf, ada yang tobi memang. Khauf yang bukan ibadah, khauf harimau, khauf kepada ya binatang buas, takut kepada maling atau rampok itu biasa. Bukan takut ibadah itu berjemaah. Takut yang tersembunyi yang di dalamnya takut terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Itu takut ibadah, takut yang adanya pengagungan. Ya. Maka itu takut ibadah. Contoh takut kepada orang yang telah mati seperti wali untuk mendatangkan malapetaka atau takut kepada Nyi Roro Kidul mendatangkan malapetaka. Ini takut yang tersembunyi namanya. Ini takut yang bentuk seperti ini ibadah. Karena tidak boleh takut seperti ini kecuali hanya kepada Allah. Kita harus takut kepada Allah. Allah mendatangkan malapetaka. Jangan kepada selain Allah. Karena Nyi Roro Kidul tidak bisa mendatangkan malapetaka. Ya, Yang bisa mendatangkan malapetaka murka adab hanyalah Allah. Maka hanya takut kepada Allah. Hanya takut ibadah. Taib. Wahuwa an yakulaha sidqan min qalbihi yuwatti'u qalbu lisanahu yaitu dia mengucapkan kalimat tersebut jujur dari hatinya sesuai dengan lisannya apa yang dia ucapkan. Ya. Tapi contohnya ibadah-ibadah tadi tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah karena dia sudah ikrar. Lisannya sudah mengatakan la ilaha illallah. Maka hatinya memalingkan ibadah harus hanya kepada Allah. Mencintai hanya karena Allah. Akhbar Allah Subhanahu anil munafikin. Contoh yang nyata adalah Allah kabarkan tentang munafik Orang-orang munafik itu lisannya mengatakan apa jemaah? Mengatakan la ilaha illallah tapi hatinya kufur. Ya. Bahkan munafik lebih keren. Keren munafik itu. Jasadnya, anggota badannya dia melakukan ibadah. Hanya hati netok lah jemaah. Jadi munafik itu sholat bersama Rasul. Bahkan subhanallah mereka ikut perang loh sama Rasulullah. Tapi hatinya kufur tetap. Jadi mereka berislam itu hanya untuk cari apa jemaah? Apa orang munafik tujuan masuk Islam? Munafik loh ya. Bukan zindik. Zindik itu lebih parah dari munafik. Lebih rusak. Jadi kalau munafik masuk Islam tujuannya untuk cari selamat. Numpang hidup. Agar tidak diperangi. Karena kalau kafir diperangi oleh Rasulullah. Diperangi. Tapi kalau munafik ucaplah la ilallah Muhammad Rasulullah aman. Itulah rahmatnya Rasul bagi orang munafik. Sebagaimana rahmat Rasul bagi orang kafir apa? Orang kafir walaupun kafir tidak langsung diazab oleh Allah. Beda dengan kafir-kafir dulu sebelum Nabi Muhammad. Menentang Nabi langsung dihancurkan di hadapan Nabi mereka. Tapi Rasul tidak pada zaman Abu Jahal pernah menantang Allah Allahumma in kana huwal haqqu min indik fa'anzil alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, <clears throat> kata Abu Jahal. Kalau Muhammad itu benar rasul dari sisimu, ini apa ya kan? Teh? Hah? Untuk anak ini? Tapi sudah dingin kayaknya dari bukan untuk Ustaz Abu Baidah bukan? Kata Abu Jahal, Wahai Allah, kalau benar Muhammad itu Rasulmu, maka buktikan turunkan hujan batu sekarang juga kepada kepada kami. Oh ditantang itu. Ini Abu Jahal naik umat-umat dulu, oh langsung dilibas. Tapi Allah tidak karena menghargai seolah-olah jamaah. Allah menghargai Rasulnya, memuliakan Rasulnya Muhammad. Ya. Malah Allah menurunkan FirmanNya. Wa Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka. Yani mengadab langsung itu jemaah. Selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Wa anta fihim. Yani engkau Muhammad fihim ada di tengah-tengah mereka. Jadi apa namanya para jemaah? Orang munafik ya aman mendapat perlindungan tidak diperangi atau orang kafir pun kan gitu ya. Walaupun orang kafir diperangi, tapi mereka tetap tidak langsung diadab. Jadi apa hikmahnya? Ada kesempatan untuk taubat, mendapat hidayah. Buktinya banyak. Yang tadinya musuh Rasul menjadi sahabatnya kan gitu. Nah, bahkan Umar bin Al Khattab itu masuk musuh gerot Rasul itu. Ya, yang paling dibenci bahkan Amr bin Al As. Ya, Amr bin Al As mengatakan, ketika membayar Rasul. Ya. Amr membayar mau Islam. Ya. Lalu nggak jadi dia, diginikan lagi. Lalu tanya, kenapa ya Amr? malah kayak Amr, kenapa? Kata Amr, ya Rasul, apakah saya kalau masuk Islam syaratnya dosa saya diampuni Allah? Ya. Maka kata Nabi, apa kamu tidak tahu kalau Islam itu yahdimu maqablahu? Apakah kamu nggak tahu, ya Amr, bahwa keislaman itu menghancurkan, menggugurkan dosa-dosa sebelumnya saat kamu kafir. Jadi dosa apapun nyembah berhala, membunuh, ya pokoknya apalah minum khamar, berzina, melacur, dosa apapun yang berat-berat ketika kafir saat masuk Islam hancur semuanya. Yani gugur semuanya. Seperti bayi yang baru dilahirkan dan kalau mati saat dia asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mati jemaah langsung surga loh padahal belum sholat satu rakaat pun itu enaknya maka kita ini sudah kadung Islam belokotan getbian jemaah maka Nabi pernah ada seorang pemuda yang itu pernah jadi budak Nabi itu kerja seorang Yahudi ketika sakit ya di yakni Nabi mendatangi nah ini dibolehkan jemaah menjenguk orang kafir namun para ulama mensyaratkan apabila ada kemaslahatan dakwah. Mungkin orang kafir kalau kita jenguk, kita jenguk mereka simpati kepada Islam, senang, ya boleh. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada masalah dakwah, nggak usah. Hukum asalnya orang kafir tidak ada hak untuk dijenguk. Yang dijenguk itu adalah muslim. Hakul muslim alal muslim. Jadi hak muslim kepada muslim. Jenajahnya diantar kalau sakit ya, kalau minta nasihat. Ini tapi kalau kafir bertindak, tidak, termasuk antar jenazahnya. Ya. Namun kemaslahatan dakwah jika ada lakukan karena Nabi pun demikian mendatangi Yahudi yang mau sekarat. Ya. Lalu kata Nabi ya gulam kul la ilaha illallah wa gulam ucapkan la ilaha illallah. Maka si gulam ini Yahudi gulam itu anak muda maksudnya. Lihat ke arah bapaknya, lihat ke arah Rasul kayak bingung. Lalu kata ayahnya Ati abal Qasim, Ikuti yang dikatakan oleh Abu Qasim. Siapa Abu Qasim? Rasul SAW, putra beliau Al-Qasim. Maka budak si, si atau si gulam ini pun mengucapkan akhirnya La ilaha illallah ya, Muhammad Rasulullah atau La ilaha illallah. Meninggal langsung. Maka Nabi mengatakan Alhamdulillah Alladhi anqadahu Allah minan nar. Kata Nabi Alhamdulillah ya, yang Allah telah selamatkan dia dari api neraka. Enak jemaah, langsung surga. Tapi antum jangan berdoa karena antum ya, karena antum sudah alhamdulillah gitu. Ya. Jangan ya Allah kafirkan dulu saya nanti Islamkan kayak gitu. Kenapa nggak kita minta ya Allah karuniakan kepada kami husnul khatimah? Tidak harus kafir dulu jemaah. Dan mereka yang kafir dulu ya atau yang kafir seperti itu dapat pahala double jemaah. Ya, ya. Dapat pahala double kalau orang Kristen masuk Islam. Pahalanya double. Kalau antum pahalanya berapa? Satu karena antum Islam sejak lahir. Nah ini jangan ya Allah kafirkan dulu saya nanti Islamkan. Tidak. Selesai alhamdulillah. Allah sudah pilih kita menjadi seorang muslim. Baik. <clears throat> Apa kata Allah tentang orang munafik? Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah beriman namun hatinya kufur ini berarti tidak terpenuhi syarat la ilaha illallahnya. Orang Islam juga begitu, bukan hanya munafik. Orang Islam yang mengucap la ilaha illallah tapi menyembeli untuk Nyiroro Kidul, maka ini tidak jujur dalam ucapannya. Orang Islam yang melakukan kesyirikan tidak jujur dalam ucapan la ilaha illallahnya. Allah berfirman tentang mereka orang-orang munafik wa man yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa Dan di antara manusia ada yang mengatakan amanna kami beriman billahi kepada Allah bil yaumil akhir dan kepada hari akhir. Digandengkannya iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir para jemaah. Padahal iman kepada hari akhir kan itu sebenarnya bagian iman kepada Allah. Maka ini menunjukkan betapa uh, agungnya keimanan seorang muslim kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir ini, Raja sekalian, adalah ada dua macam bentuk iman. Pertama, iman secara global. Ya. Dan yang kedua, iman secara terperinci. yakni bagian-bagian hari akhir itu banyak termasuk seperti sirat, termasuk pembagian kitab, termasuk iman apa namanya kepada apa yang terjadi setelah kematian itu termasuk iman kepada hari akhir, rincian iman pada akhir, iman kepada adab kubur. Nah, ada orang itu iman kepada air secara global, namun sesat imannya secara terperinci, seperti kelompok Mu'tazilah misalnya. Kelompok Mu'tazilah iman ada di akhir tapi tidak beriman kepada mizan. Timbangan amal tidak beriman dia. Dia tidak beriman kepada adab kubur. Semuanya akal itu tadi para penjauh, rusaknya. Mengedepankan akal ini dalam berdalil, dalam berhujah, dalam menjadikan barometer beragama. Jadi kata mereka, mizan yang ahli sunnah meyakini mizan adalah timbangan amal. Dan yang ditimbang nanti bisa amal, bisa catatan amal, bisa manusianya sendiri. Ada khilaf ulama, nggak masalah. Yang penting imani ada timbangan. Yang memiliki dua daun timbangan. Ya, yang mana bumi langit disimpan dalam satu daun timbangan. Menunjukkan besarnya tidak yang tahu kecuali hanya Allah. Nah oleh orang-orang Sila ini diingkari. Kata mereka mizan timbangan bukan timbangan hakiki bukan. Terus apa? Sebagaimana Mu'tazilah itu mengingkari sifat-sifat Allah total ya. Timbangan ini bukan timbangan hakiki tapi maksudnya keadilan Allah. Kenapa kamu kalian tidak menetapkan timbangan secara hakiki? Sebagaimana ayat menetapkan, hadis menetapkan. Kenapa? Karena mereka tidak masuk akal. Lo kok bisa? Karena Allah itu maha berkuasa ya akhi. Allah maha berkuasa. Sehingga tidak butuh kepada timbangan untuk sekedar mengukur amalan makhluk. Karena Allah bukan tukang sayur, kata mereka. Kalau tukang sayur butuh untuk menakar berapa tomat satu kilo, berapa sayuran, berapa cabai dan semisal. Allah. Maka menuduh kita justru yang mengatakan Allah memiliki timbangan nanti di akhirat menimbang amalan manusia mengatakan kita ini bersikap kurang ajar katanya kepada Allah. Ya demikian. Termasuk menetapkan sifat Allah, kita ini mengatakan Allah punya wajah, kata mereka kurang ajar. Menyerupakan Allah dengan makhluk kalian yang mujassima. Padahal kita tidak. Juga tidak tidak merasa, tidak mengaku. Karena mujassima pun kalau menurut mereka menyerupakan dengan makhluk, kita kan tidak menyerupakan. Jelas ya? Jadi demikian. Mereka suka menuduh orang-orang yang ada di atas kebenaran dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Sebagaimana Rasul dituduh tukang sihir, Rasul dituduh orang gila, dituduh sebagai penyair, ya. Dan demikian setiap pelaku kebenaran, orang yang iltizam berpegang teguh dengan kebenaran, mesti akan mendapatkan gangguan. Apa dalam dalilnya disebutkan? La tazalu ta'ifatun min ummati tuhirina 'alal haq. Senantiasa sekelompok umatku di atas kebenaran kata Rasulullah. Lalu Nabi memberikan apa? kabar gembira. La man khadalahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang membencinya, meledeknya, menghinanya. Tidak masalah. Maka antum ini hiburan dari Rasulullah. Kita berpegang teguh. Dibenci orang karena berpegang teguh dengan agama ini tidak masalah. Kalau dibenci orang karena akhlak kita buruk itu yang kita harus sesali. Kalau kita dibenci karena ketaatan, dibenci karena jenggot, dibenci karena celana cingkrang barangkali, ya. Bahkan bisa jadi kekufuran akan kembali kepada yang menghina. Menghina jenggot itu bisa kufur jangan. Kalau dihina jenggot berupa syariatnya. Tapi kalau menghina jenggot karena orangnya, jenggotnya bukan syariatnya, ya dosa besar saja. Bukan dosa kecil lah ya, jemaah. Dosa besar namanya menghina. Misalnya, alah jenggot saya metulung lembar. Jadi yang dihina jenggotnya yang cuma tiga lembar. Bukan menghina syariatnya, nah. Itu dosa besar. Dan antum bapak rugi. Entah. Bahkan semakin mulia mulia di sisi Allah. Maka jangan baper, jangan dibalas dengan emosi. Enggak. Ya. Kalau bisa antum senyum, sabar. Kalau tidak bisa minimal diam, sabar, jangan dibalas. Taib mahum padahal mereka tidaklah bimuminin beriman. Allah mereka menipu daya Allah waladina amanu dan menipu daya orang-orang yang beriman. Wa mayahdauna padahal tidaklah mereka menipu daya illa anfusahum kecuali kembali kepada diri mereka sendiri wa yashurun dan mereka tidak sadar. Taib ini ayatnya. Adapun hadis berjamaah yang menunjukkan kepada syarat as-sidqu adalah hadis Nabi dari Muad bin Jabal, "Mamin ahadin yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan." Nah, garis bawah sidqannya. Kalau yang tadi garis bawah yang mananya, Jemaah? Hmm? Wa minan nasi man yaqulu amanna wa hum wa ma hum bimu'minin. Nah, itu dia. Ya. Adapun ini garis bawah mana sidqan min qalbihi. Ya. Ma tidaklah min ahadin dari seorang pun yashhadu yang bersaksi alla Allah, Tidak ilah yang berhak dibadai kecuali Allah wa ana Muhammad dan dan siapa yang bersaksi bahwasanya Muhammad rasulnya Allah sidqan min qalbihi jujur dari hatinya illa kecuali haramallahu ala nar Allah haramkan neraka. Pengharaman neraka ada dua macam ya dulu sudah kita bahas. Siapa yang masih ingat? Diharamkan dari neraka. Pengharaman neraka ada dua macam berarti. Yang pertama, huh? haram neraka. Yani tidak masuk neraka kan? Haram illa haram Allah ala nar. Kecuali Allah haramkan neraka, yakni tidak masuk neraka. Nah, haram neraka ini, tidak masuk neraka ini ada dua macam. Satu, diharamkan neraka ibtidaan. Diharamkan neraka pertama kali, yakni tidak masuk neraka sama sama sekali. Jelas? Tidak masuk neraka sama sekali, diharamkan total. Yang kedua, haram neraka itu haram at-tahrimu at-ta'bid diharamkan dari kekalnya neraka kalaupun harus masuk neraka. Seandainya masuk neraka tetap diharamkan dari apanya? Kekal. Lumayan dah? Ya lumayan tuh jam. <laughs> Ojo ngomong toh. neraka ini cuma masih sedetik tuh sudah. Nikmat dunia tuh hilang lenyap semuanya cuma. Saking menderitanya. Ya. Dan semua penderitaan dunia tidak terasa. Gak ada apa-apanya. Ada orang disiksa di dunia, dicabik-cabik, disembelih, oh semacam-macam lah. Ketika dicelupkan ke dalam neraka nggak ada apa-apanya. Nikmat dunia hilang. Ya. Saking dahsyatnya gitu jam. Dan yang paling mengerikan neraka itu la yamutu fiha wala ya ya nggak hidup nggak mati. Nek mati kan enak aja. Ketika sudah rusak diganti kulit yang baru, rusak ganti kulit yang baru. Terus demikian. Makanya kalau kekal naudzubillah min dzalik. Allahumma inna bika minan nar. Ya. Jadi diharamkan neraka ada berapa macam? Dua. Yang pertama, ha? diharamkan yakni masuk neraka sama sekali. Ya yakni tahrimun nar ibtidaan tahrimun nar ibtidaan yang kedua tahrimun nar ta'bidan au abadan diharamkan dari kekekalan maka kalau ada ancaman para jamaah atau ada janji Allah ya diharamkan dari neraka maka bisa jadi haram sama sekali atau bisa jadi haram apa dari kekalnya diharamkan surga bagaimana sama dua macam juga diharamkan surga misalnya tidak masuk surga ada yang tidak masuk surga sama sekali yakni tidak masuk surga selama lamanya ya atau yakni ia masuk surga langsung ya tanpa masuk neraka sama sekali, ada yang masuk surga diharamkan yakni eh diharapkan surga yakni ibtidaan, diharamkan surga pada awalnya yakni nanti akan masuk surga. Jelas. Yang kedua haram selama-lamanya. Siapa dia? Orang kafir. Siapa yang diharamkan surga pada asal pada mulanya ibtidaan. Eh? al-muwahhid. Harus kita sebut al-muwahhid ahli tauhid namun yang tauhidnya tidak sempurna. Ahli tauhid tapi tauhidnya tidak sempurna dengan sebab dosa, bukan dengan sebab syirik jemaah. Atau dengan syirik kecil boleh karena syirik kecil itu tidak menyebabkan kekal. Jadi ahli tauhid yang tidak sempurna tauhidnya dengan sebab syirik kecil atau dengan sebab maksi, maksiat atau dengan sebab kabair. Ahli tauhid namun berzina, ahli tauhid melakukan syirik yang kecil. Jadi syirik kecil tidak menafikan tauhid. Syirik kecil hanya menafikan kesempurnaan tauhid. Bukan menafikan asal tauhid. Ya, taib. Yang keenam al-ikhlas, Wa huwa tasfiyatul amal bi salihin niyyah an syawa'ib syirki. Yang syarat la ilaha adalah ikhlas itu memurnikan amal soleh ya atau memurnikan amal dengan niat yang baik bisolihin niat, tasfiyatul amal bisolihin niat, tasfiyatul amal membersihkan amal bisolihin niat dengan niat yang baik ansyawa syawaibi dari kotoran kesyirikan nah kalau ada orang Islam ya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi beribadahnya dicampur dengan uh, apa dicampur dengan kesyirikan dia sholat kepada Allah tapi menyembelih kepada selain Allah dia sholat kepada Allah tapi takut kepada selain Allah maka ini dalam beribadah tidak ikhlas maka orang seperti ini tidak terpenuhi syarat la ilaha illallahnya ya, Allah Ta'ala mengatakan ala lillahi dinul khalis Ketahuilah hanya milik Allah agama yang khalis yang murni dari kesyirikan. Wa fi sahih dan dalam kitab sahih. Ini sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. An Itban bin Malik dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi SAW dari Nabi SAW mengkala beliau bersabda. Antum jangan lihat terjemahannya ya kawan ya. Kalau sedang seperti ini fokus kepada Arabnya saja. Fa inna Allah maka sesungguhnya Allah qad harrama. Karena ikhwan kalau antum sering ngaji seperti ini, sering melihat teks Arab, lafad-lafad Arab, sering diterjemahkan dan antum sering mengulang-ulang seperti ini, itu lama-lama secara tidak langsung antum sudah belajar kosakata, belajar pembenaran kosakata, belajar menterjemahkan. Apalagi kalau antum tambah dengan belajar ilmu alatnya bahasa Arab nahwu dan belajar bahasa Arab itu dua e, tujuannya satu belajar untuk percakapan muhadasa, ya. Itu juga ya nahu sorof masuk di situ tapi belajarnya praktis untuk memperfokus ke percakapan. Itu belajar seperti kitab Durusulullah, ya. Ma hada hada kitabun, hada kitabun, naam, hada kitabun. Sambil antum teriak-teriak itu juga antum jangan kok kayak anak kecil enggak. Justru itu tuh supaya telinga ini terbiasa kita enggak kaku dibiasakan. Coba kalau haja kita enggak akan ini. Lah. Hatta baca Quran, antum biasakan baca Quran ada suaranya. Biasakan lagukan ya. Biasakan lagukan dan baca keras. Dan juga berkah kalau di rumah antum berkah rumah menjadi terhiasi dengan lantunan Al-Quran. Setan-setan kabur. Walaupun sah baca Quran dengan sir asar lidah antum gerak. Tapi kalau lidah antum tidak gerak, tidak sah baca Quran, nggak dianggap baca itu. Nggak dapat pahala satu hurufnya sepuluh, tidak. Kalau gini. Memang antum baca ya, maksudnya dalam hati antum tuh wabil akhirati hum yukinun. Dan kepada di akhir mereka meyakini. Tapi tidak diucapkan, nggak dapat pahala. Pahala ya pahala tadabur aja. Bukan pahala satu huruf berapa? Sepuluh. Ya ikhwan, surah An-Naba itu total hurufnya 770. Ya. 770 total hurufnya. Antum tidak percaya hitung sendiri, itu ulama sudah ngitung. Anabalu ametasalun. Berapa satu huruf pahalanya kata Nabi? 10. Kalikan berapa? 770? Hah? Mosong hitung duduk miliar lo kok angel. Berapa? Hah? 7000 7 700. Bacaan abakto loh. Belum kalau satu juz, belum kalau dua juz. Maka rugi. Kita hari-hari kita tidak baca Quran rugi. Jam. Rugi karena enteng baca Quran tuh Masya Allah. Tapi pahala besar gitu loh cuman. Sholat saja belum tentu kan berapa tuh sholat. Ini ndak cuma duduk antum baca. Apalagi sambil nunggu waktu senggang barangkali nunggu apa. Baca Quran. Pedagang sambil nunggu dagang baca. Para pedagang nunggu langganannya datang apa sekarang TikTok, oh, lihat TikTok, apa macam-macam. Ada yang main game. Uh, serius sekali tak lihat nih orang sedang apa? Serius sekali cuma tapi sedang baca Quran tak apa di HP-nya. Subhanallah. Yang turun itu ular tangga terlincer, cer. Subhanallah. Dan itu tidak terasa loh jam-jaman ini jamaah. Itu hati-hati anak antum jangan sampai game seperti itu. Ya. Ini banyak kita ini waktu kita berharga, umur berharga namun habis salah seperti itu. Taib. Jadi baca Quran berkah semua. Ya. Quran diturunkan kata Allah mubarakun mau membawa berkah. Taib. Fa inna Allah qad haram ala nar man qala Allah maka sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi yang membaca mengucapkan la ilallah perhatikan ia bertagi bidzalika Allah. Ini syahidnya garis bawah. Berharap dengan ucapannya itu wajah Allah ini ikhlas. Tidak mengharap yang lain. Yang ketujuh jemaah terakhir al-mahabbah. Cinta. Yani cinta lihadihil kalimah. Cinta terhadap kalimat ini. Dan juga cinta walima ya walima tabathu. Cinta yang menjadi konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ibadah. Salat itu konsekuensi Allah. Cinta kepada ibadah kepada salat. Wadalat alih dan yang menunjukkan apa yang ditunjukkan dengan kalimat la ilallah. Wali ahliha dan juga cinta kepada orang ahli tauhid. Al-amilin yang melakukan al-multazimin yang beristiqomah li untuk melakukan syarat-syaratnya cinta pula kepada mereka. Ya. Maka kita cinta saudara kita yang ahli tauhid, Ya karena dasarnya mereka mentauhidkan Allah, kita pun mencintainya. Bukan karena golongan, dah. Karena mereka ahli tauhid, mereka ahli sunnah, mereka cinta kepada sunnah. Ya. Kita cinta eh, laki-laki uh, yang berjenggot, ya, karena dia mengamalkan sunnah. Kita cinta kepada wanita mesti karena Allah ya, bukan cinta akhwatnya. Ya. Cinta karena melihat wanita yang berhijab, ya, karena melaksanakan syariat Allah. Itu dasar cintanya wa bughdhu ma dan membenci semua yang membatalkan la ilaha illallah. Qala ta'ala walladzi amanu walladzina amanu ashadu hubba lillah. Dasarnya firman Allah dan orang yang beriman lebih mencintai ashadu lebih besar hubban kecintaannya lillahi kepada Allah. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Anas bin Malik, la yu'minu hadukum hatta kuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in salah seorang kalian tidak dianggap beriman ya jadi tidak sempurna iman kalian sehingga aku kata Nabi ahabba ilaih kata Nabi aku lebih dicintai darinya min walidi daripada orang tuanya wa walidi daripada anaknya wa nasi ajmain dan dari manusia semuanya kenapa orang tua dan anak ya karena itulah yang makhluk secara umum dan secara fitrah mencintai Orang tua cinta anak, anak cinta orang tua. Taib. Selesai pembahasan syarat la ilallah. Kita masuk ke al-faidah al-ashirah. Pelajaran yang ke 10 Taib. Pelajaran yang pada berjamaah adalah pembahasan tentang fadlu la ilaha illallah. Keutamaan la ilallah yakni keutamaan orang yang bertauhid. Jadi maksudnya bukan sekedar keutamaan kalimat la ilah bukan. Keutamaan orang-orang yang bertauhid. Yang pertama, annaha sababu mani'in lil khulud finnar. Bahwa la ilaha illallah kalimat yang diucapkan seorang muslim hamba Allah sebab mani' sebab penghalang kekalnya seseorang finnar di dalam neraka. Lima istahaqqa bagi tentu orang yang berhak masuk neraka. Jadi kalau ada orang yang bertauhid tapi masuk neraka karena dosa-dosa dia, namanya manusia lemah ya Maya, lemah iman masuk dia ke dalam dosa sehingga harus masuk neraka maka dia punya la ilaha illallah. Sehingga dengan sebab itu tidak kekal. Beda dengan orang yang berbuat syirik jemaah. Modal lailahnya tidak ada kemana. Oh, hancur batal dengan kesyirikatnya. Tapi kalau zina nggak membatalkan tauhid. Perhatikan ikhwan, antum ngecek seseorang lurus pemahaman tauhid atau tidak, cek dengan dosa, suruh pilih mana yang paling berat diantara dua dosa ini. Suruh dia pilih. Maksudnya mana yang paling berat? Yang pertama, seorang anak datang ke dukun demi mengobati ibunya, Lalu dukun memerintahkan untuk menyembelih ayam hitam untuk Nyiroro Kidul. Maka sang anak pun melakukannya untuk mengobati sang ibu. Dosa ini bandingkan dengan dosa satu lagi ada anak yang memperkosa ibunya. Coba tanya manusia kaum muslimin mana yang berat di sisi Allah dosa orang dua dua anak ini. Rata-rata ikhwan ketika ada anak memperkosa ibunya pasti akan gemeter. Oh, ini anak durjana banget ini. Pasti itu. Lah sing nyembeli ini untuk bantu ibunya yang sakit. Sing nyembeli untuk selain Allah. Lah ini kan biasa di kita. Nyembeli untuk nyerok hidup itu biasa-biasa saja. Ini berarti ilmu tauhid masih lemah. Dan itu rata-rata kaum muslimin demikian. Kita lihat perjemaah. Dosa yang pertama nyembeli ini bisa membatalkan Islamnya. Tapi anak yang tadi memperkosa ibunya tetap masih seorang muslim. Kalaupun misalnya masuk neraka dia tidak akan kekal. Tapi kalau yang menyembeli ini kalau masuk neraka tidak keluar lagi selama-lamanya. Bahkan kalau ya, anak yang memperkosa ibunya bisa diampuni kalau dia bertobat kepada Allah, ya. Atau tidak bertobat pun di akhirat bisa dapat syafaat atau bisa dapat rahmat Allah. Ya. Memang durjana nih anak ibunya. Kenapa nggak memberi contoh memperkosa istri tetangga? Ya kalau memperkosa istri tetangga masih dianggap ya biasa-biasa. Kalau memperkosa ibu sendiri kan lain jangan ya, berat. Ya, maka akan merinding ya bulu kuduk dia ketika mendengar anak memperkosa ibunya. Tapi giliran menyembelih itu Allah biasa, nggak ada merinding sedikit itu. <coughs> Baik. Maka Abdullah bin Mas'ud jemaah, kecerdasan nih para sahabat ya. Dan kita kita tidak sedang meremehkan dosa memperkosa ibu, bukan. Ini sedang membandingkan gitu mana yang berat. Dosa ini juga berat memperkosa ibu berat, tapi kecil dibandingkan dosa apa? Syirik. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Lan ahlif bi lan ahlif billahi lan ahlib billahi kadziban ahabu ilai min an ahlib bighairillahi sadiqan sungguh aku bersumpah dengan nama Allah walaupun dusta lebih baik aku berdusta asal menyebut nama Allah dalam sumpah daripada aku menyebut nama selain Allah ketika sumpah walaupun sumpah ini dalam hal yang jujur Ibnu Mas'ud tidak sedang menghalalkan apa? Ibnu Mas'ud tidak sedang menghalalkan apa? Dusta. Dusta itu dosa besar, jemaah. Tapi bersumpah dengan nama selain Allah dosa syirik yang lebih besar daripada dosa besar tadi. Maka ini sahabat tidak sedang melegalkan sumpah sebagaimana kita tadi tidak sedang melegalkan apa? Mencinahi ibu sendiri atau memperkosa ibu naudzubillah. Tapi sedang membandingkan mana yang paling besar. Jadi tingkatan dosa itu syirik, kufur, lalu bid'ah. Jadi bid'ah itu dibawa kesyirikan, kekufuran. Kenapa bid'ah tidak disejajarkan saja? Karena bid'ah ada kemungkinan yang bukan syirik, bukan kufur. Bid'ah yang mufassiqah. Bid'ah-bid'ah dalam amalia. Maka urutannya di bawah. Memang ada bid'ah yang kekufuran, mukafirah bid'ah itu kan. Cuman syirik kufur, lalu bid'ah, lalu kabair. Baru sabair. Ya, itu tingkatan-tingkatan dosa jemaah. Taib. Jafi hadis siapa dalilnya keutamaan yang pertama ini orang yang bertauhid tidak kekal. Kalaupun masuk neraka tidak kekal. Jafi hadis syafa telah datang di dalam hadis syafa'ah. Maksudnya dalilnya. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda wa yakhruju minan nar tuh. Ini hadis bantahan kepada akidah khawarij jemaah. Sebab menurut Khawarij, orang kalau sudah masuk neraka walaupun dari hal zina, makanya menurut Khawarij berzina itu kafir. Karena setiap orang yang berdosa masuk neraka kekal di dalam neraka. Jadi konsekuensi Khawarij itu kalau sudah mengatakan kafir, otomatis harus apa? Kalau kafir harus kekal. Makanya juga mereka pasti mengingkari yang namanya hukum rajam. Karena kalau berzina itu kafir, buat apa lagi dirajam? Karena kalau menurut kita kan tidak kafir. Sehingga ketika dirajam supaya di akhirat bebas dari adab cuma. Jadi orang yang di dunia dihukumi had, maka di akhirat bebas. Tapi kalau di dunia tidak dihukumi had para jemaah, ya, maka itu dibawa kehendak Allah di akhirat. Bisa jadi diadab, bisa jadi tidak. Ya. Namun kan kalau orang-orang yang keimanan tingkat tinggi jemaah, seperti di zaman para sahabat, walaupun ini tidak harus ya. Di zaman sahabat mereka pada datang kepada Nabi, walaupun tidak adanya saksi. Jadi zina itu dihukumnya itu ditegakkannya hukum dari satu dari dua cara. Satu dengan al-i'tiraf ngaku sendiri orang datang, yang kedua asyuhud dengan saksi. Cuman iktiraf ini tidak harus ya ma. Artinya seorang muslim kalau berzina tidak harus kalau tidak ketahuan ketangkap ada yang saksi tidak harus. Cukup dia taubat selesai. Maka Nabi pun pernah didatangi seperti itu Nabi memalingkan muka. Ya Rasul qad zana itu, ya Rasul saya telah berzina. Nabi palingkan muka. Artinya, ya sudah kalau kamu ndak ketahuan ya sudah jangan ngomong. Cuman Bolehnya boleh jemaah. Maka dalamnya hukumnya beda ya. Kalau ada orang ngaku, lalu pas mau ditegakkan hukuman dia kabur, itu dibiarkan, jangan dikejar. Karena berarti dia apa? Karena dia akan mengaku. Maka ketika pas cuma mungkin dilihat hukuman kok ngeri juga gitu, akhirnya kabur gitu. Itu pemerintah tidak boleh mengejar, biarkan bebas. Tapi kalau yang adanya saksi, yang kedua kan saksi, ditangkap oleh pemerintah akhirnya dihukum kabur eh, harus dikejar itu karena sudah memang harus dihukum kalau itu itu bedanya antara ahli etirab dengan asyuhud ya cuman ahli etirab itu tidak harus ya bahkan nabi itu berusaha untuk menghalang-halangi Ya Rasul Qadizan, Ya Rasul saya berzina. Mungkin kamu hanya mencium, tidak ya Rasul. Mungkin kamu hanya meremas, tidak ya Rasul. Mungkin, mungkin, tidak ya Rasul. Lalu Nabi kurang yakin. Apakah seperti ember timba, ember timba masuk ke sumur? Ini kalau ada ember masuk. Sampai gitu Rasul. Ya ini betul-betul kemaluanmu masuk. Gitu. Karena bisa jadi ikhwan, orang tidak paham. Zina itu kan tangan juga berzina tuh jemaah. Zina tangan, zina mata, subhanallah. Nabi pikir barangkali ada orang salah paham, maka harus betul-betul ya, Mungkin kamu cuman mempeluk, membelai, mencium saya itu tidak zina. Tidak harus dihukum zina kalau itu tidak. Ya. Maka sahabat tidak ya Rasul. Apakah seperti ember masuk ke sumur? Iya ya Rasul. Sta, iyo iyo. Akhirnya <coughs> dihukum. <coughs> Taib. Nah jadi orang khawarij mengingkari hukum rajam. Maka oleh para ulama, bab hukum rajam dimasukkan ke dalam bab akidah. Kenapa? Padahal itu kan fikih. Kenapa masuk dalam akidah? Karena masalah yang sudah disepakati namun diingkari oleh ahli bid'ah. Ya. Baik. Jadi akidah ahli sunnah tidak mengkafirkan. Baik. Maka akan keluar dari neraka. Ini hadis membantah mereka nih akan keluar dari neraka kata Nabi man qala la ilaha illallah siapa yang berkata la ilaha ini ahli tauhid wa fi qalbihi yang di dalam hatinya waznu dzarratin min khair yakni yang di dalam hatinya ada seberat biji jarrah berupa kebaikan maksudnya apa ada iman maksud kebaikan di sini karena disebutkan kan di dalam apa ya mah? di dalam apa Hah? Di dalam hati gitu loh. Yang di dalam hati apa? Iman. Jadi selama ada iman, ada tauhid, ya, maka akan keluar dari neraka. Nanti akan ada keutamaan tauhid di sini tentang hadis sahibul bitaqah, orang yang memiliki kartu la ilaha illallah. Yani ada buku catatan dosa semuanya 99. Eh, satu bukunya cuma banyaknya dosa itu sejauh mata memandang. Semuanya 99. Ditimbang. Lalu dikeluarkan satu buah apa namanya? Satu buah kartu yang ada lah ya Allah. Orang ini merasa meremehkan, ya Allah untuk apa kartu sementara dosaku 99. Tidak kata Allah, enggak akan didolimi kamu karena kamu punya tauhid. Tidak ada yang bisa mengalahkan nama Allah dengan apapun. Inilah keutamaan tauhid jemaah. Jadi bukan meremehkan dosa jemaah ya. Artinya ada orang yang dosa membuat dosa seberat sepenuh bumi pun kan kalau selama tidak syirik kepada Allah la taituka bi qurbiha magfiratan kata Allah aku akan ampuni sepenuh bumi pula. Ini bukan berarti kita apa jemaah menjadi lupa sehingga apa namanya kita melakukan dosa maksiat bukan ini kabar gembira agar kita tidak putus asa. Seorang ahli tauhid jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena dengan tauhidnya sendiri tidak melakukan syirik itu sudah kebaikan. Maka antum harus jaga ini hati-hati. Jangan karena takut, malu sama orang rela, rela berbuat syirik. Jangan, harus kuat akidah ini. Ya. Dan akan merusak amalan kesyirikan ini, menghancurkan amalan. Taib. Jadi inilah padilah atau keutamaan tauhid. Tapi jemaah saya kira cukup ya. Anak minta izin juga. Apa masih berat nih ini. Tadinya mau diliburkan ini. Cuman bu bukan itu jadi mudah-mudahan dengan ngaji batuknya hilang gitu. Dan memang kalau pas ngaji gini lumayan. Nanti keluar ngaji batuk lagi jemaah. nah. <laughs> Hmm. Kita masuk nanti yang kedua ya insya Allah, keutamaan dari la ilaha illallah. Baik, demikian. Barangkali antum yang punya apa? Punya ramuan-ramuan batuk ya boleh di-share ke Pak Danang nanti kirim ke saya ya. Nah. Nah, itu yang buatkan teh ini mungkin tanggung jawab juga nih malam batuk nanti. ini. Bismillah. Alhamdulillah. Bapak bertanya, Fadol Pak. Nah. Ibadah sunnah. Salat malam. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Tinjauan syarat gimana ya? Nah, jadi pertanyaannya berjamaah, sholat malam antara memperbanyak rokaat ya, tapi suratnya pendek-pendek, karena banyaknya rokaat, atau dengan memper panjang bacaan namun mungkin rakaat dikurangi. Maka kita katakan sebagaimana dohirnya hadis bahwa Nabi ditanya ya Rasulullah ma abdul salat Salat yang abdul yang bagaimana ya Rasul? Kata Nabi tulul kunut yang paling lama bacaannya, ya, yang paling ba lama bacaannya. Bahkan kalau sholat malam lebih ditekankan lagi. Jadi siapa yang membaca dengan 100 ayat dicatat menjadi orang-orang yang konitin. Orang-orang yang taat kepada Allah. Dengan ratusan ayat. Oleh karena itu dibolehkan jemaah. Sebagaimana hadis Aisyah ya. Ketika diimami oleh Zakwan, mantan budaknya. Itu membaca melalui mushaf. Jadi nah, menunjukkan di zaman Aisyah sudah ada mushaf gitu. Zaman sahabat. Ya jelas karena di zaman Abu Bakar sudah ada mushaf. Nah ini menunjukkan diutamakan sholat malam itu yang paling abdol adalah ini hukum asalnya jemaah ya, yang abdol yang paling lama bacaannya, bahkan dianjurkan, itu ditekankan. Namun sesuatu yang awalnya asalnya abdol bagi sebagian orang mungkin tidak lagi menjadi abdol ketika dia tidak punya banyak bacaan kemudian membaca Qurannya pun mungkin kurang begitu ini kalau mushaf maka kurang khusyuk barangkali sholatnya maka bagi dia silahkan untuk memperbanyak rokaat Walaupun bacanya pendek-pendek misalnya, maka ini dibolehkan. Namun hukum asal, seperti hukum asal sob mana? Hukum asalnya yang abdol, sob mana? Awal. Tapi bisa jadi bagi seorang, bagi dia ya kurang abdul Karena kalau sob depan tuh mungkin teredek sehingga sholat tidak khusyuk. Maka yang khusyuk dia harusnya sob yang kedua pojok akhirnya atau di depan ini AC-nya terlalu menggebur gitu ya sehingga dia nggak tahan jadi tidak khusus sholatnya sop depan ya maka sop yang belakang bagi dia tapi hukum asal tetap sop awal hukum asal sholat malam tetap yang paling panjang yang paling berdiri lama sholat itu panjang makanya Nabi pun mengusahakan sampai-sampai beliau kalau sudah tua pun duduk berjamaah ya walaupun nanti ruku sujinya beliau berdiri lagi tapi ketika baca Qur'annya beliau duduk. Kenapa? Karena sudah sepuh, sudah tidak kuat. Karena panjangnya bacaan baca Quran Rasul. Kan pernah diikuti oleh Udaibah bin Al-Yaman. Pernah juga diikuti oleh sahabat yang lain. Baca di rokat itu. Pertama sholat malam Rasul apa? Pertama baca Al-Fatihah sambung Al-Baqarah. Al-Baqarah itu disambung dengan An-Nisa. Kembali kepada Ali Imran. Dikiranya sahabat di tengah Al-Baqarah. Ruku. Ternyata lanjut. Wah kayaknya selesai Al-Baqarah. Eh ternyata lanjut. Sehingga sahabat pun seperti itu ya. Apa namanya? Pikiran-pikirannya seperti itu. Ya. Hudai bin Al-Yaman mengatakan demikian. Namun ternyata panjang. Dan inilah akhirnya kata Nabi kita ditanya sebaik-baik sholat seseorang itu tulul kunut panjang kunut. Kunut itu apa maknanya? Kunut apa maknanya? Berdiri. Makanya disilakan doa ku kunut ini doa saat berdiri sebelum atau setelah ruh ruku' disebut doa kunut namanya.